Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif ta'ala faslun. Wa fi ta'limihim idza al-awwala fal Dalam seorang guru Quran mendahulukan mengajar muridnya jika muridnya istahamu berdesak-desaan yaitu banyak sekali tidak lagi ada yang pertama datang, kemudian berikutnya, dan kemudian berikutnya. Jika orang yang pertama itu rela orang lain didahulukan, maka guru boleh mendahulukannya. Maka ini berkaitan dengan mengajar Al-Quran. Ketika seorang guru Al-Quran itu eh, menerima setoran dari muridnya dan atau menerima setoran bacaan atau setoran hafalan dari muridnya sedangkan jumlahnya banyak maka perlu antri dan perlu urut siapa yang lebih dulu datang itulah yang lebih berhak untuk setor duluan setor bacaan duluan atau setor bacaan atau setor hafalan duluan Seorang guru boleh ma, yang agak terlambat boleh didahulukan dengan keridhaan orang-orang yang datang duluan. Wayang beri dan sepatutnya seorang guru menampakkan kepada muridnya keceriaan, ya, kegembiraan dan keceriaan wajah. Demikian pula ya tafakat memperhatikan keadaan mereka dan bertanya tentang orang-orang yang gaib, tentang orang-orang yang tidak datang di antara murid-muridnya. Jika ada nampak sedih, maka ditanya, "Kenapa kok nampak sedih? Tidak sebagaimana biasanya." Itu yang dimaksud ya yatafaqadu ahwalahum dan juga bertanya tentang siapa yang tidak datang kemana, kenapa kok tidak datang, apa sakit, sehingga perlu dijenguk. Ini juga bagian dari tafakat ahwalahum dan bertanya tentang orang-orang yang tidak hadir. Kemudian faslun kolal ulama'u wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghairu sahihin niyati. Para ulama mengatakan dan tidak boleh menolak untuk mengajar seseorang dikarenakan orang tersebut dinilai tidak memiliki niat yang benar. Fakat kala Sufyan wa ghairuhu. Talabuhum lil ilmi niyatun. Sufyan dan ulama yang lainnya mengatakan mereka mau belajar ilmu, menuntut ilmu itu sendiri sudah niat. Kalau dan mereka mengatakan talabna al-ilma ghairillahi fa apa ayakuna illa lillahi. Dan beberapa ulama salaf mengatakan kami mencari ilmu li ghairillahi. Bukan karena Allah. Fa'aba akan tapi ilmu itu enggan ayakuna illa lillah. Kecuali dicari dengan niat yang ikhlas karena Allah. Makna perkataan sebagian ulama salaf ini maknanya kataan Nawawi Makna jelas kanat akibatuhu ansara lillahi ta'ala. Akhirnya niatnya menjadi ikhlas karena Allah Ta'ala. Awalnya niatnya tidak ikhlas karena Allah akan tetapi karena makin lama belajar kemudian di antara yang dipelajari hal-hal tentang keikhlasan ancaman untuk orang-orang yang tidak ikhlas dan seterusnya akhirnya Jadilah niatnya berubah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yasunu yadayhi fi halil iqra'i 'anil abasi wa 'ainayhi wa 'ainayhi an tafriqin nadharihima min ghairi hajatin. Dan guru yang baik kata An Nawawi, hendaklah dia menjaga tangannya pada saat mengajar dari main-main. Tangan digunakan tidak untuk main-main namun eh, tangan digunakan seperlunya. Dan adalah dia jaga dua matanya dari eh, menebarkan pandangan tanpa ada kebutuhan. Dan tidaklah dia duduk mengajar dalam keadaan toharoh, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan dan dalam keadaan menghadap kiblat dan duduk dengan penuh wakor dengan penuh ketenangan, kewibawaan dan hendaknya sepatutnya pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang berwarna putih yang bersih. Dan jika dia telah sampai ke tempat mengajarnya, maka hendaknya salat dua rakaat sebelum duduk. Baik tempat tersebut adalah masjid ataupun bukan masjid. Jika tempat mengajarnya itu adalah masjid, maka itu ya itu lebih ditekankan. Dan sholatnya berarti statusnya tahiyatul masjid yang hukumnya menurut jumhur ulama sunnah muakkadah. Dan sesungguhnya jika di masjid maka makruh hukumnya duduk di masjid sebelum sholat tahiyatul masjid. Dan berkaitan dengan hal ini ada catatan yang disampaikan oleh Abu Ainain catatan yang bagus yang yang bagus yang disampaikan oleh Abu Ainain dia mengatakan bahasanya ibadat itu baik yang wajib ataupun mustahab semuanya harus tauqifiyah berdasarkan dalil. Mana dalil disyariatkannya dua rakaat sebelum duduk untuk tempat selain masjid. Kalau untuk masjid, ya, maka dalilnya jelas. Berarti sholatnya sholat tahiyatul masjid dan hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhurul fuqaha. Nah, yang jadi masalah adalah perkataan An Nawawi yang menganjurkan untuk sholat dua rakaat sebelum duduk di tempat selain masjid. Maka eh, pendapat beliau di sini kita komentari fihi nazar ini pendapat yang kurang tepat ya, karena tidak berdalil. Wajib dan anda yang mengatakan duduk yang dianjurkan atau cara duduk itu mutarabian insya'a jika dia mau boleh bersila mutarabi atau e, cara duduk selain bersila. Diatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud Asidistani dengan sanatnya Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud yaitu Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yukri'un nasa. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang di masjid Jafian ala rukbataihi. Dengan dengan posisi duduk eh, menekuk dua lututnya. Melipat dua lututnya. Itu menduduki uh, yang dimaksud Eh, jasian ala rukbatayhi itu duduk sebagaimana duduk ya, di antara dua sujud. Posisi duduknya sebagaimana duduk di antara dua sujud. Lutut tertekuk ke, belakang dan menduduki ya, e, tumit kaki. Itu disebut jasian. Kalau duduk di antara dua sujud itu eh, kaki yang kanan atau yang kanan itu ditegakkan, nah, kalau jasian itu tidak ditegakkan, nah, diluruskan kemudian diduduki. Maka di sini an menjelaskan beberapa adab yang selainnya dimiliki oleh seorang guru. Dia sampaikan hendaknya ketika mengajar itu Eh, duduknya duduk yang berwibawa, duduk yang tenang. Pakaian dianjurkan putih bersih. Ya, kalau anjuran pakaian putih ini dalilnya adalah keumuman dalil tentang anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpakaian putih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahasanya sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Kemudian eh, tangan itu tidak digunakan untuk main-main, tidak malah ngajar namun sambil mainan kuku nah, namun tanah tangan digunakan untuk yang e, sepatutnya dan diperlukan kemudian duduk alat tohara ini karena dia ngajar Quran ini karena dia ngajar Al-Quran ini pembahasannya tentang guru Quran secara khusus karena kondisinya uh, eh, eh, taharom minimal kalau dia tidak memegang mushaf maka membaca Al-Quran dalam keadaan uh, meskipun tidak memegang dan menyentuh mushaf, ya, satu hal yang baik uh, menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan. Kemudian faslun, kemudian fasal berikutnya, pemin adabi al mutaakidah dan di antara adab mengajar Al-Quran yang sangat ditekankan dan satu hal yang sangat patut, patut, eh, sangat patut diperhatikan adalah janganlah seorang guru, seorang guru ngaji secara umum ayudillal ilma menghinakan ilmu. Yang dimaksud dengan menghinakan ilmu di sini adalah ya, dia pergi mendatangi tempat orang yang uh, mau belajar belajar agama kepadanya. Janganlah dia pergi dengan pergi ke tempat yang tempat itu dinisbatkan kepada orang yang tidak belajar. Jangan pergi ke tempat yang tempat tersebut dinisbatkan kepada orang yang belajar. Artinya boleh jadi rumahnya murid atau kantornya atau yang lainnya yang dinisbatkan kepada ya, orang yang belajar. Kata An Nawawi, Meskipun orang yang tidak belajar itu seorang khalifah. Jangan mau datang ke rumah khalifah. Jangan mau datang ke istana. Ya, atau jangan mau datang ke ya, kantor kerjanya. Faman apalagi orang yang levelnya di bawah khalifah. Bahkan hendaknya dia menjaga ilmu dari hal demikian sebagaimana penjagaan ilmu yang dilakukan oleh salaf radul anhum wa hikayatuhum dan cerita para ulama salaf dalam menjaga ilmu dengan tidak mau meminta eh, eh, tidak mau datang ke tempat atau ke rumah orang yang memang tidak belajar dan jadi murid maka cerita-cerita yang berasal dari salaf tentang masalah ini telah banyak dan terkenal di antaranya Imam Malik misalnya. Ya, beliau diminta untuk membacakan atau mengajari Al-Muwatta eh, oleh khalifah, maka beliau katakan, ya kalau mau belajar silakan ke masjid saya dan silakan duduk sebagaimana orang-orang lain duduk. Tanpa kenal perkataan Imam Malik ya, rahimullah taala berkaitan dengan masalah ini Imam Malik mengatakan al ilmu yu'ta la ya'ti. Al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangi tidak mendatangi. Namun uh, eh, adab yang disampaikan oleh An Nawawi di sini uh, cocok untuk di zamannya dan di zaman salaf. Namun uh, kalau diterapkan mutlak di zaman ini uh, Tentu nanti tidak ada orang belajar agama dan tidak ada orang kenal agama. Ada orang yang membuat permisalan ya karena sekarang zaman itu berubah. Kalau dulu itu zamannya sumur, sumur itu didatangi, ditimba. Kalau sekarang itu zamannya kan. Jadi ikan yang datang malah <clears throat> eh, sumbernya satu, kemudian namun jalan-jalan sampai ke dalam rumah. Nah, karena ada PDAM ya, sehingga kran yang jalan sehingga ilmu tersebut uh, jalan kemana-mana sudah nggak zaman lagi sumur yang didatangi ditimba ya, dibutuhkan namun malah air yang datang kemana-mana dan berkaitan oleh karena itu maka uh, seandainya seorang itu meng, uh, eh, eh, seorang itu datang seorang dai seorang guru ngaji itu datang ke tempat ke rumah atau ke kantor atau ke tempat yang lain dari Eh, yang dinisbatkan kepada orang yang tidak belajar, hukumnya insya Allah tidak masalah. Dan terdapat banyak riwayat, banyak dalil yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bolehnya hal ini. Semacam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim dai uh, ke berbagai tempat, mengirim Muad bin Jabal ke Yaman uh, dan mengirim uh, para dai yang lain ke ketika Nabi di Mekah, Nabi mengirim Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Quran dikirim ke penduduk Medina eh, dan pengiriman-pengiriman dai yang lain yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga eh, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika eh, ketika beliau berdakwah, beliau mendatangi tempat-tempat kabilah, kabilah Arab ketika mereka haji, maka Nabi datangi tempat mereka satu persatu di Mina, kemudian Nabi dakwai mereka, maka Nabi datang sebagaimana Nabi datang ke Taif untuk mendakwai mereka. Maka ini menunjukkan bahasanya ilmu yang datang e, mendatangi tempat orang yang e, membutuhkan ilmu untuk mengingatkan mereka bahasanya mereka butuh ilmu dan mengajari mereka hukumnya boleh. Kemudian pasal berikutnya yang beri sepatutnya hendaknya tempat belajar terhadap tempat yang lapang, yang longgar, sehingga memungkinkan e, memberikan mem, memungkinkan bagi orang-orang yang tidak duduk di sana. Ya, tidak perlu antri untuk duduk, namun semua bisa duduk di tempat yang sama. Dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairul majalisi ausauha sehingga tempat atau forum eh, tempat majelis atau tempat duduk yang paling baik adalah yang paling lapang, yang paling longgar. Kata An Nawawi, hadis ini dilihatkan oleh Abu Daud dalam sunannya di awal-awal kitab adab dan kata An Nawawi bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu. Ini berkaitan dengan uh, komentar An-Nawawi tentang status hadis ini dikritik oleh Abu Ainain di tahqiqnya dan dilihat bahasanya wahaman Nawawi, Nawawi salah faham tentang seorang rawi dan dikira rawi yang bermasalah itu rawi yang siqah sehingga Nawawi menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Berdasarkan keterangan tersebut maka hadis di atas adalah dhaif eh, tidaklah sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Eh, sanatnya Abu Dawud itu daif. Memang sanatnya Abu Dawud ini memiliki hadis penguat diriatkan oleh Hakim dan yang lainnya. Akan tapi penguatnya dari Hakim ini juga e, bermasalah sehingga Abu Ainain mengatakan fal hadis daifun maka hadis ini daif. Nah salah faham ini juga kata Abu Ainai dialami oleh guru kami Al Albani sehingga Al Albani mengatakan tentang hadis ini ya, sanatnya sahih bahkan menurut syarat Bukhari. Kemudian salah fahamnya Al Albani diikuti oleh ya, para ulama eh, para pakar hadis yang mentahkik kitab musnad yaitu Su'aib Al Arnaud dan kawan-kawannya. Sedangkan Abdul Qadir Al-Arnaud berkaitan dengan hadis ini di di mengatakan ya, memang hadisnya riat Abu Daud itu dhaif akan tapi hadis ini memiliki penguat dari jalurnya sahabat Anas diriatkan Hakim Bayhaqi dan yang lainnya dengan sanad dhaif sehingga ya bihi sehingga menjadi kuat dengannya maka Abdul Qadir Al-Arnaud mengatakan hadis ini hasan dighairihi maka ringkasnya kita lihat ah, di sini diperselisihkan ulama statusnya. Ya, Nawawi mengatakan sahih, Al Albani mengatakan sahih. sesuai Al Arnaud ah, pentahkik ah, Musnad Imam Ahmad juga mengatakan sahih. Demikian juga Abdul Qadir Arnaud ketika ditahkik beliau untuk Atibian mengatakan kuat. Ya. Hasan derajatnya. Abu Ainain mengatakan sanadnya hadis ini dhaif. ala kulihal e, eh, tentang hal ini pun kita bisa maknanya jelas juga satu makna yang benar tempat belajar yang baik ya tentu yang longgar orang yang orang yang tidak belajar bisa duduk di sana semua nggak kemudian ngantri di luar eh, ya, nggak bisa masuk karena tempatnya nggak cukup nah, tentu ini bukan tempat belajar yang nyaman tempat belajar yang nyaman ya longgar muat untuk banyak orang Kemudian faslun fi adabil muta'alim. Fasal berikutnya adalah tentang adab seorang murid. Setelah dibahas tentang adab untuk guru, maka bahasan berikutnya adalah adab untuk murid. Anawi mengatakan semua yang telah kami sebutkan yang kami katakan sebagai adab seorang guru itu juga adalah adab seorang murid maka adab-adab semua adab yang tadi disebutkan oleh An Nawawi itu adalah <coughs> adab guru dan juga adab murid. Bukan hanya berlaku untuk guru juga berlaku untuk murid. Kemudian uh, eh, Anai mengatakan dan di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang murid dia menjauhi berbagai sebab yang menyibukkannya dari kegiatan belajar yang menyebutkannya dari kegiatan belajar. Ila sababan labudda minhu lil haja. Kecuali sebab-sebab yang harus lil haja itu karena eh, karena kebutuhan. Semacam kok kepalanya gatel. Maka kemudian ya perhatiannya agak tersita untuk belajar, ya, terus dikurangi dikit untuk garuk kepala misalnya. Oke, ini dan kalau tidak digaruk ya tentu sangat tidak nyaman. Malah nggak bisa fokus belajarnya, maka garuk dulu. Ini bukan kegiatan belajar. Namun ini adalah satu hal yang labuda minhu lil hajah. Dasarkan apa yang dikatakan oleh An Nawawi di sini, maka di, kita katakan ya termasuk adab seorang murid yang baik itu adalah ya, tidak menyibukkan diri dengan HP dan SMS ketika belajar. Ya kalau memang niat mau belajar, maka ya HP dimasukkan ke tas atau ke yang lain, disilen ya, atau bahkan dimatikan. Nah, ini saatnya saat belajar. Bukan kemudian uh, tidak uh, tidaklah sepatutnya seorang murid ya, sebagaimana seorang guru eh, menyibukkan diri dengan SMS, ketak-ketik, ya, apalagi itu bukanlah satu hal yang sangat-sangat mendesak. Kalau memang ada satu hal yang sangat mendesak, ya, e, mungkin ada telepon dari orang penting atau yang lain yang dianggap ini kira-kira kok ini doruri, ini vital, ya, maka boleh ya, ya, izin dan keluar dulu sebentar untuk menerima telepon ya, yang dianggap dinilai doruri dinilai sangat vital dan mendesak. Adapun uh, eh, cuma SMS biasa kemudian masih sibuk uh, eh, SMS ya, padahal gurunya sudah belajar menerangkan lagi menerangkan sungguh-sungguh malah didengarkan sambil ketik SMS atau kemudian sibuk dengan HP tidak eh, ada kebutuhan mendesak keluar sehingga satu jam bisa keluar sampai lima kali Eh, nerima telepon sekali, habis itu duduk sebentar, 10 eh, menit, keluar lagi, nerima telepon lagi, masuk lagi, duduk sebentar, keluar lagi, hmm, belajar satu jam, keluarnya lima kali karena nerima telepon. Ini satu hal yang tidak benar. Ini menunjukkan niat yang kurang serius untuk belajar. Ini tanda tidak serius untuk belajar. Dan memang dia niat niat untuk belajar, niat serius untuk tahsil, untuk ikut dalam proses e, mendapatkan ilmu, kegiatan mendapatkan ilmu, maka tidak menerima telepon kecuali yang sangat-sangat mendesak. Kemudian Anawi mengatakan dan sepatutnya seorang murid membersihkan hatinya dari berbagai kotoran hati agar hati tersebut layak untuk menerima Quran, untuk menerima hafalan Quran, dan untuk ya, layak untuk mengembangkan Al-Quran. Ya, itu memajukan hafalan Quran dan memajukan kemampuannya berkaitan dengan Al-Quran. Terdapat tadi yang saya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, ya, "Ala inna fil jasadin mudghah Ingatlah bahasanya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik maka baiklah badan seluruhnya dan jika dia rusak maka rusaklah badan seluruhnya. Ingatlah dia adalah al-qalbu. Al-qalbu di sini bisa dimaknai dengan makna hakiki dan bisa dimaknai dengan makna abstrak. Kalau kita maknai dengan makna hakiki maka yang dimaksud dengan al-qalbu adalah jantung. Maka jika jantung bekerja dengan baik, maka itu tanda kalau badan sehat. Dan jika jantung kerjanya tidak baik, maka ini alamat dan tanda kalau badan tidak begitu fit dan tidak eh, sehat. Dan bisa juga kita maknai dengan makna abstrak, ya, yang dalam bahasa kita disebut dengan hati, diterjemahkan dengan hati. Maka jika hati seorang itu baik, maka badan akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena hati adalah raja. Dan tapi jika hati itu rusak, ya, terkotori banyak kotoran hati, maka e, badan akan digunakan untuk berbagai bentuk maksiat. Dan sungguh bagus perkataan seorang yang mengatakan yatiful qalbu lil ilmi Hati itu bisa uh, gembur untuk menerima ilmu, sebagaimana tanah itu bisa gembur ya, untuk ditanami. Dan Anawi mengatakan dan sepatutnya seorang murid itu tawaduk terhadap gurunya dan bersikap sopan terhadap gurunya. Meskipun boleh jadi gurunya itu lebih muda usianya daripada dirinya dan kurang kondang daripada dirinya. Ini yang belajar seorang yang terkenal. Boleh jadi karena dia adalah seorang pejabat, eh, semua orang eh, mengenal dirinya, muridnya bukan orang kondang. Maka jangan sombong dengan ketenarannya. Wanasaban atau paat ataupun gurunya itu lebih rendah nasabnya daripada muridnya ataupun lebih rendah kesalehannya berdah ya. kesalehannya dari sisi ibadah ya, dari sisi ibadah muridnya ini lebih semangat dalam masalah puasa dalam dalam masalah sholat sholat sunnah tidak sebagaimana gurunya meskipun dia mengetahui keadaan gurunya itu uh, dari dari sisi ibadah eh, ibadah-ibadah ibadah mahdoh semacam ini kurang Janganlah kemudian karena merasa lebih banyak beribadah, lebih giat beribadah, kemudian dia sombong dengan gurunya. Atau kelebihan-kelebihan yang lain. Tawaduk lil ilmi dan dalah dia tawaduk dengan ilmu. Karena dengan seorang itu tawaduk dengan ilmu, merasa membutuhkan ilmu, maka orang itu akan dapat ilmu. Maka orang itu akan mendapatkan ilmu jika dia tawaduk dengan gurunya, tidak sombong dan tidak bersikap kasar dan tidak bersikap tidak sopan kepada gurunya demikian pula uh, tawaduk dengan ilmu dengan merasa membutuhkan ilmu sebagaimana dikatakan oleh penyair al ilmu al harbunil fatal muta'ali kasaili harbunil makanil ali Ilmu itu adalah musuh bagi seorang yang sombong. Artinya orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Sebagaimana sail air hujan itu adalah harbun musuh bagi tempat yang tinggi. Ya. Tidak ada air hujan yang mau bertahan di tempat yang tinggi. Ya. Ketika air hujan kok ketemu tempat yang tinggi, ya, hujan tetes dari mendung dan e, menimpa satu tanah yang tinggi, dataran tinggi atau bukit, maka dia akan turun dan tidak tersisa di tempat yang tinggi ini air hujan sedikit pun karena semuanya pada turun. Artinya tempat yang tinggi tidak mendapatkan ya, tidak ada air yang bertahan di sana. Tidak ada air hujan yang mau bertahan di sana. Demikian juga seorang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, ya, salah seorang tabiin, sebagaimana diriwayatkan atau disebutkan oleh Bukhari di uh, sahihnya di Kitabul Ilmi, Mujahid mengatakan uh, uh, tidak akan mendapatkan ilmu ya, mustahil wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu seorang yang pemalu, malu untuk belajar, malu untuk bertanya, dan seorang yang sombong. Seorang yang sombong tentu tidak akan mau belajar, akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu. Orang yang malu, malu untuk belajar, ya akhirnya tentu tidak belajar. Karena dia tidak belajar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Sepatutnya seorang murid yang baik adalah murid yang yang kot, yang kot dari mu'alimihi, orang yang patuh ada gurunya, dan di antara uh, bukti seorang murid yang baik adalah bermusyawarah dalam urusannya. Bermusyawarah dengan gurunya dalam berbagai urusannya. Ketika dia punya masalah, maka di antara bentuk penghormatan seorang murid kepada guru, ketika dia ada permasalahan, dia minta pertimbangan gurunya. Saya ada masalah demikian. Nah, maka apa minta sarannya, apa pertimbangan dan masukan, e, minta pertimbangan, masukan dan saran dari e, seorang yang menjadi gurunya, yang telah dia anggap sebagai e, gurunya. Kemudian tidaklah dia terima masukan dan saran gurunya, sebagaimana orang yang sakit yang cerdas. Gimana orang sakit yang cerdas? Ya, orang sakit yang cerdas dia akan menerima nasihat dokter yang dokter ini dia ketahui an dokter yang mengendaki kebaikan untuk dirinya dan dia adalah dokter yang hafiq, dokter yang memang pakar dalam penyakitnya ini. Wah, ada aula, inilah yang lebih baik. Maka Ketika kemudian gurunya memberikan cara, maka tidaklah dia terima, eh, dia lihat, nampak kalau ini adalah gurunya memang memberikan, eh, memang sangat menguasai masalah ini, punya pengalaman dalam masalah ini. Jika dia lihat ini satu hal yang manfaat, nampak ini adalah nasihat orang yang sangat mengendaki kebaikan untuk dirinya, maka adalah diterima. Maka itu di antara bukti penghormatan atau bentuk penghormatan seorang murid kepada guru. Ya, seorang yang dianggap telah jadi guru dekatnya, ketika dia punya banyak guru, ya, maka ketika seorang itu punya banyak guru, maka siapa yang menjadi uh, guru dekat, nah itulah orang yang layak untuk diberi kehormatan dengan semacam ini. Ketika ada masalah, ya, ada satu urusan, maka dimintai saran dan masukan. Dan nasihat guru tidak harus diterima, tidak harus diterima. Kecuali memang uh, ada terdapat dalil yang menunjukkan benarnya perkataan guru ini dan harus diterima karena dia perkataan yang berdalil. Ya. ya. Akan tapi kalau itu nasihat adalah nasihat umum, ya, maka tidak harus diterima. Bisa dipertimbangkan. Jika nampak ini adalah memang nasihat yang cocok, yang bagus, maka bisa diterima. Tidaklah dia bersikap sebagai seorang e, kata Anawi sebagai orang sakit yang cerdas. Kemudian pasal berikutnya walaya ta'allam dan tidaklah seorang murid itu belajar kecuali kepada orang yang memang kamulat ahliyatuhu. Memang sempurna kapabilitasnya, kelayaannya untuk mengajar. Artinya Orang tersebut adalah orang yang memang menguasai ilmu yang mau dipelajari. Ketika dia mau belajar ya, fikih, ya maka orangnya adalah orang yang memang cukup mumpuni atau memang yang dianggap terlihat nampak paling mumpuni di daerah tersebut tentang masalah fikih. Demikian juga masalah belajar Quran, belajar tahsin Quran, maka diketahui orang tersebut adalah orang yang memang menguasai masalah ini dan bidang ini Itulah orang yang layak untuk jadikan guru. Mau belajar bahasa Arab eh, pada orang yang memang punya penguasaan yang bagus terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab. Kemudian orang tersebut, guru tersebut adalah dhaharat dianatuhu. Nampak ya, ketaatan beragamanya. Dia adalah seorang yang taat beragama. Watahakokot ma'rifatuhu dan dia benar-benar orang yang mengetahui ilmu yang tidak dipelajari. Wastaharat sianatuhu dan dia adalah terkenal orang yang menjaga diri. Menjaga diri dan memperhatikan aturan-aturan agama. Maka ringkasnya kalau kita simpulkan e, syarat orang yang layak untuk dijadikan sebagai guru ya, Nabi mengatakan adalah pertama orang itu adalah orang yang nampak taat beragama dan menjaga diri, menjaga kehormatan dan menjaga batasan-batasan Allah. Ya, dia baik agamanya, eh, nampak ketaatannya, eh, bagus akidahnya, dan syarat yang kedua adalah dia memang profesional di bidangnya. Dia adalah memang orang yang menguasai cabang ilmu yang tidak dipelajari tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang paling layak untuk diberi jabatan dan amanah eh, melalui perkataan salah seorang anak eh, orang tua di kota Madian yang berkata kepada ayahnya, ya, "Inna khaira man ista'jarta, inna khaira man ista'jarta al-qawid al-amin." Sehingga sebaik-baik orang yang kau beri jabatan, kau beri amanah adalah orang yang kuat dan orang yang bisa dipercaya. Orang yang kuat dalam masalah ilmu maknanya adalah orang yang menguasai cabang ilmu yang tidak dipelajari. Jadi adalah orang yang bisa dipercaya. Yang dimaksud dengan orang yang bisa dipercaya di sini adalah orang yang baik agamanya, sehingga dia bisa dipercaya dia seorang yang jujur, dia seorang yang tidak suka memanipulasi ilmu, eh, dan seorang yang memang baik agamanya bukan seorang yang gemar berbuat maksiat. Dikatakan oleh seorang tabiin Muhammad bin Sirin demikian juga Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, Imam Malik dan para ulama salaf yang lain. Hadal ilmu dinun. fangdu aman takhudu dinakum. Maka ilmu itu adalah ilmu ini adalah aga, aga, adalah agama. Maka adalah kalian melihat dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Kemudian adalah dia melihat uh, gurunya dengan uh, dengan pandangan penghormatan dan adalah ketika dia telah memutuskan untuk belajar dengan seorang guru, dia meyakini kesempurnaan Eh, kapasitas dan kemampuan gurunya tersebut. Dan kelebihannya dibandingkan dengan orang-orang yang semisal dengannya, orang-orang di zamannya dalam uh, dalam masalah ilmu tersebut. Protokol itu artinya orang-orang yang semasa. Maka orang ini orang yang dijadikan guru ini dinilai sebagai orang yang lebih hebat daripada orang-orang yang semasa di daerahnya di daerah itu dianggap yang paling unggul, yang paling mumpuni dalam bidang ilmu ini. Jika seorang itu berkeyakinan demikian dan memilih demikian, maka ini lebih dekat untuk dia bisa mengambil manfaat dari guru tersebut. Dan dulu dan sebagian orang-orang terdahulu jika pergi ke tempat guru ngajinya, maka di tengah jalan atau sebelum sampai ke tempat tujuan, dia bersedekah dengan sesuatu. Bersedekah kepada orang miskin dengan sesuatu, kemudian mengatakan, Allah mastur aiba mu'alimi anni. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari uh, dalam pandanganku. Dan ya Allah janganlah kau hilangkan berkah ilmunya untukku. Berkata Arabi, murid dekatnya Alimah Musyafi'i, Beliau mengatakan, aku tidaklah lancang, aku tidaklah berani untuk minum air dalam keadaan asyafi'i, dalam keadaan guruku, yaitu alimah musyafi'i, memandangi diriku. Karena haibatan lahu, karena e, haibah, karena wibawa yang beliau miliki. Dan kami mendapatkan riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan di antara hak guru atas dirimu adalah engkau mengucapkan salam kepada orang secara umum. Dan engkau khususkan gurumu dengan penghormatan yang tidak kau berikan kepada orang secara umum. Dan tidak engkau duduk di depannya dan janganlah engkau berisarat dengan tangan di hadapannya. Jangan nuding-nuding guru. Oh, gini-gini. Oh, ah ini tidak sopan di depan gurunya ya ah, meskipun boleh jadi nggak maksudnya untuk marah atau jengkel non ah, nuding-nuding di depan muka gurunya itu satu hal yang ah, nilainya kurang ajar di masanya Ali bin Abi Thalib dan sampai sekarang juga masih nilainya kurang ajar. Dan janganlah engkau mengerlingkan matamu. Dan janganlah engkau mengatakan bahasanya Ustadz A berpendapat demikian yang itu berbeda dengan pendapatnya. Jangan ngadu. Nah, jangan ngadu, ya, mengadu guru. Ya, gurunya punya pendapat demikian, kemudian dibantah. Saat ini ustadz yang lain bilangnya demikian. Kok kok anda bilang demikian? Ini menurut yang uh, tidak baik. Demikian pula janganlah engkau menggunjing seseorang di sisi gurumu, ya, ngerasani orang di di sisi sang guru. Dan jangan engkau bisik-bisik di majelisnya. Dan jangan engkau memegangi kainnya. Ketika duduk di depan guru, ah, gurunya lagi ngomong malah kemudian sambil dipegangi bajunya atau apanya. Dan jangan engkau mendesaknya jika dia sedang dalam kondisi malas, yang namanya orang itu kadang semangat, kadang malas. Pas seorang guru itu malas untuk memberikan jawaban, itu jangan dipaksa-paksa. Ya. Seandainya kemudian dia terpaksa jawab, mesti akan jawabannya tidak tidak jawaban yang puntas. Ya. Namun jawab, ya, tidak boleh. Nah, terus pergi. Nah. nah kalau dia pas lagi longgar, saat gimana hukum masalah ini? Oh, hukumnya gini gini gini gini gini gini. Kalau dia lagi malas, malas jawab. Boleh jadi malas jawab ini karena dia tergesa-gesa, ada satu keperluan atau yang lain. Ya. Maka ya, jangan dipaksa untuk harus memberikan jawaban. Dan janganlah engkau berpaling atau yaitu maksudnya merasa cukup karena sudah lama belajar dengan dirinya. Maka poin eh, di antara poin yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah ya, Tidaklah memberikan ucapan salam kepada orang secara umum, sedangkan untuk guru diberi salam dan penghormatan khusus. Boleh jadi ketika seorang itu datang, eh, gurunya mungkin duduk-duduk di eh, duduk-duduk bersama banyak orang, maka dia mengucapkan salam untuk orang rombongan ini, gurunya dan orang-orang di dekatnya. Ya. Kemudian eh, kalau dia mau jabat tangan, ya dia yang dia utamakan gurunya. Jangan malah kemudian Eh, orang-orang uh, yang lain ini dia jabat di tangannya dan gurunya malah tidak. Malah kebalik. Maka adalah dia berikan penghormatan dalam bentuk jabat tangan atau ucapan yang lain. Kalau dia cuma mengucapkan salam untuk orang yang lain, maka kepada gurunya dia mengucapkan salam dan mungkin bertanya gimana kabarnya dan seterusnya. Dan poin yang terakhir, yang beri Kata Anawi sepatutnya seorang murid beradab dengan poin-poin yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian di antara adab yang sepatutnya dimiliki oleh seorang murid adalah adalah dia membantah jika ada orang yang menggunjing gurunya, jika dia mampu. Ketika dia berada di suatu tempat, kemudian ada orang yang ngerasani, orang yang menggunjing gurunya dan membicarakan kejelekan gurunya, maka di antara bentuk uh, uh, sikap adab seorang murid, murid adalah dia bela gurunya. Oh, itu tidak benar. Demikian dan demikian. Dengan catatan jika dia mampu. Jika dia tidak memungkinkan untuk memberikan pembelaan, maka adalah dia tinggalkan tempat tersebut, majelis riba. Dan ini uh, ini adalah adab secara umum untuk setiap muslim dan apalagi guru. Maka ini tentu lebih-lebih lagi secara umum ketika di satu tempat ada orang yang menggunjing maka kita punya kewajiban untuk memberikan pembelaan terhadap muslim tersebut yang digunjing yang dibicarakan airnya jika tidak mampu maka tinggalkanlah majelis ribah tersebut ini adalah adab seorang eh, seorang muslim ketika berada di satu tempat eh, majelis ribah tempat orang menggunjing seseorang seorang muslim yang lain jika demikian adalah hak seorang muslim dengan muslim yang lain secara umum apalagi terhadap guru sendiri uh, dan ketika yang kita bahas kesempatan pagi hari ini namun berhubung uh, ini nanti ada acara bersih-bersih untuk persiapan Jumatan maka uh, untuk untuk pertanyaan akan kita bahas di pagi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa